di pagi hari ini kita akan membahas satu pembahasan dengan tema yang sangat menarik yaitu pembahasan yang kita beri judul meneladani Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita meneladani Nabi Ibrahim sebagai seorang individu, sebagai seorang hamba Allah yang begitu hebat, yang begitu taat. Dan kita akan meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai sebuah keluarga yang menjadi contoh bagi semua keluarga muslim bagaimana mereka harus menjadi keluarga yang begitu taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ummahat dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, anak ingatkan bahwasannya hari ini adalah masih hari terakhir dari hari tasyrik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal ayyami 'indallah Allah yauman nahri wa yaumal qar." Rawahu Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya hari-hari yang paling mulia di antara hari-hari dunia. Apakah mengalahkan hari Jumat? Mengalahkan hari Jumat sekalipun. Hari Jumat itu kita ketemu setiap minggu, setiap pekan. Tetapi kalau ini setahun sekali kita ketemu. Karena itu Nabi mengatakan inna a'zamal ayyami indallah sesungguhnya hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah yaumun nahar hari di mana kaum muslimin menyembelih hewan kurban dan sembelihan mereka yaitu hari 10 dari bulan Zulhijjah wa yaumul qar dan hari-hari yang datang setelah Zulhijjah maksudnya adalah tiga hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 dan kita sekarang ini masih berada di hari terakhir dari hari tasyrik yaitu tanggal 13 insyaallah. Karenanya mari kita memperbanyak ibadah, mari kita memperbanyak zikir, mari kita memperbanyak istighfar pada hari ini karena ini termasuk hari-hari yang paling mulia dan paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia ini ujian di antara ujian mereka adalah untuk mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan dan dibawa oleh para rasul dan para nabi yang merupakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan rasul untuk kita ikuti, untuk kita teladani, untuk kita praktekkan semua apa yang ada pada kehidupan mereka dalam kehidupan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat ke-90 Allah menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengikuti untuk meneladani kehidupan para nabi, para rasul dan orang-orang yang saleh dari umat-umat terdahulu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 90 Allah berfirman, "Ulaikal ladzina hadahullah hadal ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih." Mereka itulah para nabi dan rasul itulah dan umat-umat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan mereka di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Maka dengan petunjuk mereka itu ikutilah, teladanilah, titilah dan ikutilah jalan petunjuk yang mereka telah tinggalkan. Jadi ayat ini tegas memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk para nabi dan rasul dan kita disuruh untuk mengikuti petunjuk nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi dan rasul, apabila kita berbicara tentang jumlah para nabi dan rasul. Kalau kita ditanya oleh sebagian orang, berapa jumlah para nabi dan rasul? Umahat, berapa jumlah para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah kepada umat manusia? Berapa jumlah mereka? 25. 25 itu jumlah dan nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. 25 jumlah nabi dan rasul yang Allah sebutkan nama mereka di dalam Al-Qur'an dan itu yang wajib untuk kita imani nama-nama mereka. Tetapi jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tidak ada yang tahu jumlah pastinya. Bagaimana dengan beberapa hadis? Ada tiga atau empat hadis Ustaz yang menjelaskan tentang jumlah para nabi dan rasul. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam wafa'u iddatul anbiya?" Berapa tepatnya jumlah para nabi itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mi'atu alfan wa arba'a wa wa alfa. Jumlah mereka 124 ribu Nabi. Anak ulangi, di hadis Abu Dhar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidhi, Nabi menyebutkan jumlah para Nabi itu mencapai 124 ribu Nabi. Kemudian Abu Dhar sahabat ini bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kam minhumur rusul? Di antara 124 ribu para nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa di antara mereka yang menjadi rasul? Maka jawabannya disebut oleh Rasulullah SAW, Ar-rusulu minhum, yang menjadi rasul dari mereka ثلاثمائة وخمسة عشر jamun gafir. Jumlah yang menjadi Rasul itu 315. Di riwayat lain, ratus, 300 wa salasatu ashar jam'un ghafir. Jumlah mereka 313 orang. Riwayat pertama 315, riwayat kedua 313 para Rasul. Tetapi Ketika hal ini ditanyakan oleh seorang ulama, beliau bernama Syekh Abdullah Ibnu Jibrin atau yang kita lebih kenal dengan Syekh Ibnu Jibrin tentang hal ini di mana perdanya mengatakan ya Syekh kam adadul anbiya wal mursalin wahai Syekh berapakah sebenarnya jumlah para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia maka beliau menjawab, warada fi iddati ahadith disebutkan di dalam beberapa hadis anna adad al-anbiya bahwasannya jumlah para nabi salah satunya dari hadis Abu Dzar yang kita sebutkan tadi jumlah mereka adalah mi'atu alfin seratus wa alfu wa arba'atu wa ishrun alfa empat ribu nabi kata beliau Wa anna adadur rusul dan sesungguhnya jumlah para para rasul minhum dari mereka salah tiga 300 wa satu ashar dan tiga belas orang. Walakin ahadis fi hadzal bab tapi sayangnya kata beliau tiga empat hadis yang sering menjadi sandaran manusia membatasi jumlah para nabi dan rasul. Jadi ulama terbagi menjadi dua kelompok ummahat dan muslimat sekalian tentang berapa jumlah para nabi dan rasul, ulama kembali kepada dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang membatasi. Jikalau mereka membatasi, mereka berarti paling tidak menganggap hasan, menganggap kuat riwayat hadis-hadis ini sehingga jumlah para nabi dan rasul dibatasi. Berapa? Yaitu 124 ribu nabi dan 300 berapa? 13 rasul. Ini pendapat pertama para ulama. Pendapat kedua seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Ibn Jibrin radhiyallahu rahimahullahu taala wa hafizahullahu taala di mana beliau mengatakan sesungguhnya semua hadis yang menyebutkan tentang pembatasan jumlah para nabi dan rasul tidak tidak keluar dari hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Ketika hadisnya menjadi hadis yang lemah, Berarti bagaimana sikap kita terhadap jumlah para nabi dan rasul? Beliau mengatakan, maka ketika hadis-hadis ini adalah hadis yang lemah, berarti jumlah nabi dan rasul kita kata, kita katakan sangat banyak dan yang tahu jumlahnya, yang tahu banyaknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jumlah mereka puluhan bahkan ratusan ribu, jumlah nabi bahkan ratusan orang tetapi pembatasannya itu tidak boleh. Kenapa? Karena hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang lemah, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran. Beliau mengatakan, walakin ahadis fi hadzal bab, tetapi semua hadis dalam bab pembatasan para jumlah nabi dan rasul la takhlu min dha'fin, tidak keluar dari uh, riwayatnya semuanya dhaif. Ala kasratiha walaupun banyak riwayat-riwayat tersebut wal aula dan yang lebih utama yang lebih baik dalam hal ini kata beliau at-tawakkuf yaitu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita tahu jumlah nabi dan rasul begitu banyak, bukan 25. 25 itu siapa mereka? Jumlah nabi dan rasul dari ribuan orang, dari ratusan ribu orang yang Allah sebutkan nama mereka di Al-Qur'an hanya 25 nabi. Tetapi bukan 25 nabi jumlah nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Jumlah mereka kalau nabi ratusan ribu, kalau rasul ratusan rasul yang pernah diutus kepada umat manusia. Nah ini jalan keluar dalam permasalahan jumlah para nabi dan para rasul. Karenanya jamaah yang kalau Allah Subhanahu wa taala ummahat sekalian, ada beberapa nabi juga yang disebutkan oleh nabi di dalam hadis-hadisnya. Anda sebutkan tiga. Nama nabi yang Allah sebutkan di dalam hadis. Di antaranya, di antara nama nabi siapa? Di antara nama Nabi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya siapa? Nabi Nabi Syih Syih Sin Ya Ta Syih Syih ini putra Adam Alaihissalam wassalam. Dialah yang melanjutkan ajaran Nabi Allah Adam dan kemudian membimbing dan membina generasi kedua setelah Nabi Adam. Nabinya namanya Nabi Syis. Shin Ya'sa Syis. Syis. Shin Ya'sa Syis. Tulisannya S Y A eh, S Y I kemudian S T. Syis. Ya. Dan beliau putra Nabi Adam. Kemudian nabi lain yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mukjizat di antara Bani Israel ada seorang nabi bernama siapa? Daniel. Yaitu seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat di saat dia ditawan oleh seorang raja, kemudian dimasukkan ke dalam kandang, di dalam penjara bawah tanah, di sampingnya kemudian dikandangkan tiga ekor singa yang dilaparkan selama tiga hari. Kemudian dia disiksa oleh raja yang kejam ini. Kemudian setelah itu dalam keadaan berlumuran darah karena tiga hari berturut-turut dicambuk badannya, dia dilemparkan ke tengah ah, singa-singa yang ada ini yang sudah tiga hari dilaporkan. Subhanallah, begitu dia duduk di tengah antara singa, dia duduk kemudian berdoa kepada Allah, singa-singa ini kemudian duduk di samping dia seolah-olah singa-singa ini mendapatkan teman yang baru. Dia tidak diganggu oleh singa ini sama sekali. Ini salah satu nabi yang disebutkan di dalam sunnah dan beberapa nabi yang lain. Intinya, ummahat dan akhwat dimuliakan oleh Allah, nabi begitu banyak. Apa dalilnya? Nabi ini tidak terhitung jumlahnya, ribuan mereka, bahkan kalau Rasulnya ratusan, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dalilnya di dalam surat An-Nisa.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 Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Disebut nama Nabi Nuh. Wan nabiyyin min ba'di dan nabi-nabi yang kami utus setelah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim dan kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail dan kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq dan kepada Nabi Ishak, wa Yaqub dan kepada Nabi Yaqub, wal asbab dan kepada al asbab. Ibu-ibu ummahat sekalian yang bawa catatan, kalau nemukan kata-kata al asbab ditulis ya. Bahasa Arabnya alif lam hamzah, alif lam hamzah, sin ba alif ta. Al asbab dalam bahasa Indonesianya a al asbab. Al asbab. Kalau nemu kalimat ini di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Baqarah, banyak. Yang disebut dengan al-asbab, makna aslinya dalam bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia, artinya al-asbab jama dari kata-kata sibuk, Sibutun artinya cucu. Al-asbab cucu-cucu atau keturunan-keturunan. Kalau ditemukan kalimat ini dalam Al-Quran, berarti maksudnya adalah cucu-cucu dan anak keturunan Nabi Yakub atau Israel. Maka Bani Israel, nama lainnya di dalam Al-Quran adalah Al-Asbab. Anda ulangi lagi. Kalau ummahat, muslimah sekalian menemukan kata-kata Al-Asbab di dalam Al-Quran, itu artinya secara harfiah adalah cucu-cucu keturunan-keturunan. Maksudnya mereka ini cucu-cucu dan keturunan siapa? Keturunannya Israel. Siapa Israel? Israel nama lain dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Yakub alaihi salatu wassalam dijuluki Israel dari dua kata Isra sama Il. Isra artinya yang selalu berjalan malam melaksanakan perintah Allah. Il Allah jadi Isra hamba yang selalu menjalankan, mentaati, melakukan il Allah. Jadi Israel artinya Yakub itu adalah hamba Allah yang selalu berjalan malam untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Keturunannya disebut dengan sebutan Banu atau Bani Israel, keturunan Israel. Nah, nama lain mereka di dalam Al-Qur'an adalah Al-Asbab kalau umat sekalian, muslimah kalian membaca kata-kata al-asbat di dalam surat al-Baqarah, maka maksudnya semua keturunan dari Yakub alaihi salatu wassalam. Wa Isa dan begitu pula kepada Nabi Isa, wa Ayyub dan begitu pula kepada Nabi Ayyub, wa Yunus dan begitu pula kepada Yunus, wa Harun dan begitu pula apa yang kami turunkan kepada Harun, wa Sulaiman dan kepada Sulaiman wa ataina Dawud zabura dan kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab yang bernama Zabur wa rasulan dan sesungguhnya begitu banyak rasul qad qasasnahum alaika yang telah kami ceritakan kepadamu banyak nabi yang telah kami ceritakan kepadamu wa rasulan min qablu sebelumnya wa rasulan lam naqsushum alaika dan begitu pula ada rasul-rasul yang belum kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Jadi di ayat ini Allah menyebutkan ada sebagian rasul yang telah kami ceritakan kepadamu wahai Rasulullah dan ada banyak pula rasul yang belum kami ceritakan kepadamu. Para ulama tafsir mengatakan man lam yadhkurhum min al-anbiya man lam yadhkurhum Allah min al-anbiya aktsar mimmun dzakarahumullah Allah Ah, an min al anbiya yang yang belum disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dari para nabi dan rasul kata para ulama tafsir itu lebih banyak dari nabi dan rasul yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama mereka dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, kalau matematika saja anggaplah 25 ini semuanya rasul. Padahal tidak semuanya rasul. Anggaplah 25 ini rasul. Jumlah Rasul tadi 300. Seperberapanya? 300. Yang disebut 25. Seperberapanya? Seper belas persennya dari jumlah para Rasul yang disebutkan oleh Allah. Kalau kita anggap 25 ini sebagiannya Nabi dan Rasul, kita tadi menyebut hadis yang zaif tadi menyebut bahwasanya jumlah para Nabi kalau boleh dibatasi 100 berapa belas ribu? 113 ribu disebut oleh Allah 25 dari mereka. Berarti berapa persennya? 0, berapa persen. Sehingga nabi-nabi yang belum disebut oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak dari pernah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, sesungguhnya para nabi dan rasul diceritakan oleh Allah. Tujuannya untuk kita mengambil petunjuk mereka, untuk kita mengikuti ajaran mereka. Kemudian, poin yang kedua, di antara segitu banyak para nabi dan rasul, Allah memilih dan mengistimewakan sebagian mereka karena prestasinya, karena kesehebatannya di dalam berdakwah, karena kesabarannya di dalam berdakwah, karena keteguhan hatinya dan ketelatenannya dalam menghadapi semua cobaan dari umatnya. Maka di antara begitu banyak nabi, kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih lima diantaranya menjadi nabi dan rasul yang kita kenal dengan nama ulul azmi. Pertanyaannya sekarang kepada ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa mereka disebut dengan ulul azmi dan siapa mereka? Kenapa mereka disebut dengan ulul azmi dan siapa mereka? Maka nabi-nabi ulul azmi ini ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala anda sebutkan namanya dulu. Siapa mereka? Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Kemudian Ibrahim. Kemudian siapa lagi? Kemudian siapa lagi? Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Yang terakhir dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummahat yang muliakan Allah. Kalau ada orang nanya, kok cuma lima nabi ini? Mana dalilnya menyebutkan kalau mereka ulul azmi? Umahat jawab apa? Maka pulang dari sini hafalkan. Lima orang ini, mereka dipastikan adalah Nabi Ulul Azmi karena Allah sebut secara spesial dan khusus nama mereka dalam satu paket. Dalam surat apa? Dan ayat keberapa? Dicatat, dihafalkan. Yaitu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat syura. Disebut dalam surat syura ayat 13. Nama mereka disebut sepaket oleh Allah Subhanahu wa taala lima nabi ulul azmi ini di dalam surat Syura ayat 13. Apa bunyinya? Syara'a lakum ad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi والذين أو والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين lillah dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian agama yang telah diwasiatkan agama ini untuk disampaikan oleh Nuh disebut Nabi Nuh pertama wallazi auhayna ilaika dan kepadamu karena Allah berbicara ini menurunkan wahyunya kepada Nabi tidak disebutkan nama Nabi karena Allah sedang berbicara kepada Nabi maka dan apa yang kami berikan kepadamu apa yang telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan apa yang kami berikan kepadamu berarti Rasulullah masuk di dalamnya. Kemudian wallazi wama wasaina bihi Ibrahim dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya Nabi Ibrahim wa Musa dan apa yang telah kami wasiatkan kepadanya Nabi Musa wa Isa dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya Nabi Isa Al-Akimuddin. Agar kalian semua, yaitu lima para nabi ini, menegakkan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Ashura ayat 13 ini, Allah mengkhususkan lima orang nabi ini agar diperintahkan untuk menegakkan agama ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka adalah nabi-nabi yang sangat spesial yang kemudian kita kenal dengan nama Ulul Azmi. Berarti kita sudah tahu sekarang siapa mereka dan di mana Allah menyebut nama-nama mereka Nabi Ulul Azmi. Pertanyaan yang kedua, dari pertanyaan pertama tadi belum terjawab. Kenapa lima orang ini disebut? Alaihi wassalatu wassalam. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Alaihi wassalatu wassalam. Kenapa beliau berlima disebut dengan Nabi Ulul Azmi? Pulang dari sini, ummahat dan muslimah sekalian, tanya ke anak, tanamkan ini ke anak ibu-ibu. Dek, tahu nggak jumlah para nabi? Jumlah para nabi persis seperti kata anak tadi, ummahat. Jumlah para nabi yang disebut oleh Allah itu ada dua lima. Boleh deh disuruh urutkan anaknya. Mau sedikit kayak anasyid juga boleh. Agar anak hafal. Tapi dek, nama nabi itu tidak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah tidak hanya 25. Ribuan kalau Nabi. Kalau Rasul ratusan di antara mereka lima yang menjadi ulul azmi. Tahu nggak deh apa itu ulul azmi? Nah, ketika ummahat ingin tanya kepada anak, kita ingat kalimat atau istilah ini dari dua kata. Ulu, uli, satu. Yang kedua, azmi. Dari dua kalimat. Ulu atau uli, yang kedua apa? Azmi. Kita mulai dari kata-kata ulu. Uli atau uli, uli atau ulu dalam bahasa Arab artinya sama dengan za, zi, zu. Za, zi, zu Zul Zul Fikar, Zil, apalagi? Zil, apalagi yang pernah kita dengar nama-nama orang ada Zunya, Zazizu. Itu sama-sama uli, sama ulu. Makna keduanya dalam bahasa Arab adalah sahib. Yang memiliki, yang mempunyai. Orang yang punya, orang yang memiliki. Itu arti ulu. Jadi uli atau ulu adalah artinya ahli. Orang yang memiliki, orang yang mempunyai itu ulu atau uli. Yang kedua, azmi. Al-azm dalam bahasa Arab artinya tekad. Azam itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Saya berazam artinya saya bertekad. Saya ingin untuk melakukannya dengan tekad yang bulat. Saya berazam. Yang kedua, arti azam selain tekad kemauan yang kuat, artinya adalah azam bermakna al sabr yang memiliki kesabaran. Yang ketiga, maknanya adalah al-azm at-tahammul al-bala. Ketahanan untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan musibah. Menghadapi cobaan dan musibah. Sehingga kalau kita ambil tadi tiga kata ini disatukan menjadi sebuah definisi, azmi ulu artinya yang memiliki yang mempunyai, azmi artinya tekad, kemauan yang keras, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi cobaan berarti definisi dari lima nabi rasul ulil azmi artinya mereka adalah lima rasul yang paling memiliki tekad yang kuat untuk mendawahkan ajaran agama Allah kepada umatnya dan mereka adalah nabi dan rasul yang paling sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan yang ketiga mereka adalah nabi yang paling tangguh yang paling kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan ujian yang dirasakan oleh kaumnya. Sehingga secara gampang kita katakan ulul azmi artinya adalah mereka lima orang nabi dan rasul yang paling memiliki ketabahan, tekad yang kuat, kesabaran, keteguhan, ketelatenan dalam mendakwahkan ajaran agama Allah kepada kaumnya. Sudah jelas umat dan muslimah sekalian, jadi ulul azmi dari dua kalimat dan kita sudah tahu makna per kalimatnya. Ulu artinya apa? Yaitu orang-orang yang memiliki atau uh, orang yang memiliki, mempunyai azmi, tekad, kesabaran, keteguhan, kesaba, uh, ke, ke, kemampuan untuk menahan berbagai macam cobaan sehingga kita tahu dari sini ulul azmi artinya mereka adalah nabi-nabi yang memiliki ketekad yang kuat ketabahan, keteguhan hati, dan kesiapan untuk menghadapi semua gangguan yang dialami dari kaum-kaum mereka. Nah, kemudian apa istilah ini muncul dari siapa? Ulul azmi ini muncul dari siapa? Dari para ulama kah yang menamakan mereka ulul azmi? Apa Allah yang menamakan mereka ulul azmi? Lima orang. Jawabannya, yang menamakan mereka Allah. Di mana ayatnya? Ayatnya terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabi untuk bersabar sebagaimana kesabarannya para nabi ulul azmi dan rasul ulul azmi di dalam surat Al-Ahqaf Al-Ahqaf ayat 35 Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." Dan bersabarlah engkau wahai Rasulullah sebagaimana sabarnya orang-orang yang memiliki tekad kesabaran, keteguhan hati dari kalangan para rasul. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulil azmi wala tasta'jil lahum dan jangan engkau buru-buru ingin mendoakan kehancuran, kebinasaan untuk orang-orang Quraisy umatmu. Jadi Nabi disuruh sabar sebagaimana sabarnya empat pendahulunya, yaitu Isa, Musa, Ibrahim dan juga siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini kita tahu poin kedua, ummahatul Allah. Poin pertama kita tahu jumlah para nabi begitu banyak dan jumlah para rasul begitu banyak yang disebut oleh Allah hanya 25 dari mereka di dalam Al-Qur'an. Poin yang kedua, di antara segitu banyak nabi dan rasul, Allah memilih lima dari mereka untuk menjadi nabi dan rasul yang paling istimewa, yang paling mulia dan mereka kemudian disebut dengan istilah ulul azmi. Nah, selanjutnya dari ulul azmi Allah pilih hanya dua yang terbaik karena harus ada yang terbaik maka dua yang terbaik dari lima ulul azmi disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah Al-Khalilaini. Dua yang terbaik di antara lima yang terbaik ulul azmi ini kemudian diistilahkan oleh Nabi dengan nama Al-Khalilaini. Al-Khalilaini. l i l L A I N Al Khalilaini atau Al Khalilani. Asalnya kalau satu Al Khalil, satunya Al Khalil. Karena dua Al Khalilani atau Al Khalilaini. Apa artinya Al Khalilaini atau Al Khalilani? Artinya dua nabi kekasih Allah. Dan mereka berdua adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan yang kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita yang mulia. Jadi di antara lima dipilih dua yang kemudian Nabi menyebutkan dalam hadis Bukhari. Dalilnya bahwasannya mereka disebut oleh Allah dengan nama Al-Khalilain itu dalam riwayat Imam Bukhari di mana Nabi mengatakan innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah mengangkat aku menjadi khalilnya. Khalil artinya kekasihnya. Menjadi manusia pilihannya. Menjadi manusia yang paling diistimewakan oleh Allah. Sebagaimana Allah telah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Sebagai manusia pilihannya. Sebagai manusia yang paling istimewa di antara manusia yang ada. Kemudian di antara dua ini siapa yang paling mulia? Ya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Yang terbaik di antara yang terbaik sekarang. Nomor satunya Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Habibuna wa Rasuluna wa Uswatuna wa Kudwatuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang nomor satu adalah kekasih kita. Ha? Yaitu junjungan kita. Panutan kita beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Yaitu termaktub dalam semua hadis yang sahih di mana Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah sayyid, pemimpin seluruh anak manusia termasuk di dalamnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Aku pemimpin dan pemuka umat manusia seluruhnya pada hari kiamat dan aku tidak perlu bangga akan hal itu kata Rasulullah SAW. Kata Nabi ana sayyid waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini sayyid, pemimpin umat manusia pada hari kiamat dan itu tidak perlu aku bangga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit anak menyimpang ummahat dan akhwat sekalian karena ada penyebutan kalimat sayyid sebagai e, ifadah, manfaat dan faidah buat ummahat dan akhwat sekalian supaya tidak bingung. Ulama berbeda pendapat menjadi tiga tentang bolehnya penambahan lafaz sayyid di depan nama Nabi. Tulis ini penting. Agar kita tidak mudah menyalahkan orang. Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat menjadi tiga perkataan tentang pelafazan kata-kata sayyid di depan nama Nabi SAW. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh enggak ini kita lafazkan dengan cara seperti ini? atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi Muhammad Rasulillah misalnya. Boleh enggak ini Ustaz? Di sini para ulama terbagi menjadi tiga. Kelompok yang pertama. Di antaranya pendapat atau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau pendapatnya Hanabilah. Pendapatnya Hanabilah atau pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Mengatakan tidak boleh seseorang dipanggil dengan nama Sayyid. Termasuk Rasulullah. Beliau larang, kata beliau. Apa dalilnya? Ketika datang seorang sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabatnya mengatakan, Ya Rasulullah, anta sayyiduna. Wahai Rasulullah, engkau ini adalah pemuka kami. Engkau ini adalah sayyid kami. Engkau ini adalah junjungan kami. Maka apa kata Nabi SAW? La takulu hadha. Jangan berkata seperti ini. Jangan panggil aku Sayyid. Innama Sayyid Allah. Yang Sayyid, yang pemuka, yang paling mulia yang kita junjung. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang boleh kita sanjung, kita junjung, kita muliakan. Itu kata hadis ini. Berangkat dari hadis ini ulama Hanabilah tidak membolehkan pelafatan kata sayyid di depan kata Nabi SAW. Karena tidak ada lafaz yang lebih tinggi dan lebih mulia menurut pendapat para ulama ini adalah selain lafaz Muhammad Rasulullah. Muhammad Nabiullah. Muhammad itu Nabi Allah. Muhammad itu Rasul utusan Allah. Ini lafaz yang paling mulia buat Rasul SAW. Itu satu. Pendapat kedua. Pendapat yang membedakan antara di dalam dan di luar sholat. Pertanyaan saya, di dalam sholat maksudnya apa bu? Apa umahat sekalian di dalam sholat? Karena setiap kita wajib membaca di dua tasyahud. Kalau di subuh mungkin satu tasyahud. Sholat sunnah satu tasyahud. Wajib kita baca apa? Tasyahud ketika eh, kita membaca apa? Apa namanya? Allahumma salli ala Muhammad. Salawat. Kita baca ketika kita bertasyahud. Nah, Ulama yang kedua ini pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa? Pendapatnya Malik dan Abu Hanifah. Membedakan kalau di dalam sholat tidak boleh menambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di dalam hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Di dalam tata cara solat Nabi, semua riwayat yang ada, tidak ada satu lafaz pun dalam bacaan salawat di tasyahud, Nabi mengajarkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada. Nabi langsung mengajarkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad كما باركت على كما وعلى ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى ali Ibrahim tidak ada penambahan kata sayyidina nah kata mereka tapi kalau di luar solat, bentuk penghormatan kepada Nabi tidak masalah tidak apa-apa jadi pendapat kedua ini mengatakan kalau di dalam solat jangan karena solat itu tauqifiyah sudah ada ajarannya dari Nabi Sementara kalau di luar sholat, istilahkan ya dilakukan hal itu. Apa dalilnya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah melihat ketika berkhutbah, ketika dia beliau berkhutbah di atas mimbarnya, pernah datang cucunya Al Hasan bin Ali ketika itu baru berumur 4 atau lima tahun dengan gamis yang agak kepanjangan, dengan baju yang agak menyeret. Kemudian dia lari ingin datang kepada datuknya, kepada kakeknya Rasulullah SAW. Dan anak ini terhuyung. Karena lari mungkin nginjak baju terhuyung. Maka kemudian Nabi turun dan kemudian beliau rangkul Al-Hasan. Kemudian digendong oleh Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian beliau potong perbicaraannya. Beliau langsung menunjuk, menunjuk kepada cucunya. Beliau mengatakan, Inna bni hadha sayyid. Sesungguhnya anakku ini Al-Hasan, cucuku ini Al-Hasan bin Ali, putra dari Fatimah, cucuku ini dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar, orang yang akan dimuliakan oleh orang, menjadi pemuka besar manusia. Disebut oleh Nabi Hasan adalah Sayyid. Kalau nggak boleh pelafasan Sayyid, kenapa Nabi mengatakan sesungguhnya Hasan cucuku ini, anakku ini akan menjadi Sayyid, orang yang menjadi pemuka, orang yang akan disanjung dimuliakan oleh manusia. Maka kata-kata sayyid, kata sebagian ulama yang membolehkan ini, ini adalah kalimat yang biasa hanya untuk memuliakan orang yang mulia. Dalil yang kedua kata yang membolehkan di luar salat adalah ketika seorang sahabat bernama siapa? Bernama Sa'ad bin Mu'az. Beliau ini pemimpin dan pemuka kaum Ansar. Beliau sangat dicintai oleh Nabi. Karena kecerdasannya, karena kedudukannya sebagai seorang pemimpin di kaumnya. Beliau sangat dicintai dan dihormati oleh Nabi. Di perang Khandak, beliau terkena anak panah yang pada akhirnya panah ini beracun membuat lengannya kemudian terserang oleh racun dan akhirnya beliau terkena infeksi. Maka beliau tidak bisa bergerak seluruh badannya. Nabi menyuruh para sahabat untuk merawat Sa'ad bin Mu'ad di masjid ketika keadaannya semakin parah dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memindahkan dia kepada suatu tempat Nabi meminta para sahabat lain untuk menggotongnya begitu beliau digotong badannya agak disandarkan oleh sahabat yang lain kemudian Nabi berkata kepada para sahabat kumu ila sayyidikum berdirilah kalian untuk menghormati siapa pemimpin kalian ini Sa'ad bin Mu'adz maka para sahabat pun berdiri. Kata para ulama, kalau tidak boleh penggunaan kata sayyid, kenapa Nabi menggunakan kata sayyid ini untuk pemimpin seorang sahabat, pemimpin kaum yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Nah ini dalil yang digunakan oleh orang yang membolehkan kata sayyid di luar salat. Pendapat yang ketiga, syafi'iyah secara umum. Pendapat ketiga ini mengatakan berlawanan dari pendapat pertama, yaitu membolehkan perkataan sayyid di luar dan di dalam salat. Dalilnya, ya dalil yang tadi Anda sebutkan. Mereka mengambil umumnya dalil. Ya Nabi menyebutkan boleh kok kata Said. Bahkan bukan kepada dirinya, kepada orang yang dibawa kemuliaannya beliau. Sahabat dan cucunya, Nabi lebih mulia daripada mereka. Maka lebih pantas Nabi dikatakan sebagai Sayyid. Maka dari sini, akhwat dan muslimat yang mulia kalau Allah Subhanahu wa taala, masalah ini jangan selalu diperdebatkan. Kalau ada yang bersalawat dengan seperti itu kita biarkan saja kewajiban kita kita mengambilnya sesuai dengan apa yang kita yakini. Karena ini semua disebutkan oleh para ulama. Tetapi anda pribadi, wallahu alam, lebih condong dan lebih nyaman dan itu anda lihat sebagian besar ustadz dan juga uh, apa namanya uh, asatidah uh, salaf menjelaskan kepada kita bahwasanya pendapat yang kedua itulah yang paling kuat sebenarnya. Kalau sholat itu ibadahnya sudah diajarkan oleh Nabi. Jadi nggak perlu kita tambah. Tapi di luar salat tidak ada salah. Anda ketika bersalawat kepada Nabi, Anda katakan, Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Habibina Muhammad. Tidak salah. Nah ini pendapat yang paling tengah-tengah. Tetapi ya, dalam masalah ini kita harus berlapang dada. Tidak usah menyalahkan siapa saja. Tetapi yang penting adalah harusnya menjelaskan apa yang tadi Anda jelaskan kepada ummahat dan akhwat muslimah sekalian. Nah ini jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala berkenaan tentang para nabi. Kemudian karenanya poin yang ketiga, karena mereka para nabi ini manusia-manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nama-nama mereka paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Siapa nabi yang paling banyak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, insyaallah tidak akan keluar dari empat nama nabi ulil azmi sebelum Rasulullah. Pertanyaan yang pertama kepada akhwat. Siapa Nabi yang paling banyak disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran? Nabi siapa? Nabi Musa. Berapa kali Allah menyebut namanya dalam Al-Quran? Habis dari sini jangan lupa. Disebut oleh Allah sebanyak 300 3 eh, sebanyak 136 kali Allah 139 eh, kali 137 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Musa di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah sebut sebanyak berapa? 100 apa? 136, bukan 37. 136 kali Allah sebut nama Nabi Musa di dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa yang paling banyak? Kenapa Nabi Musa yang paling banyak disebutkan kisahnya oleh Allah dalam Al-Quran untuk menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Musa berhadapan dengan musuh yang memiliki segalanya. Kekayaan, kekuasaan, kerajaan, kemampuan, kegantengan. Semua hal yang perlu dibanggakan oleh manusia dalam kehidupan ini dimiliki oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Sampai saking hebatnya Fir'aun merasa ketaatan masyarakat dan kaumnya. Sampai-sampai dia berdiri di atas istananya. Dan dia suruh puluhan ribu tentara dan pasukannya untuk sujud kepada dia. Dan dia mengatakan perkataan yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ala. Ana rabbukumul a'la. Waqala ana rabbukumul a'la dan dia berkata yaitu Firaun, akulah Tuhan kalian, Rabb kalian yang paling tinggi, yang paling mulia. Karena dia memiliki segala yang harus dibanggakan oleh seorang manusia. Karenanya Nabi Musa paling berat dakwah. Sehingga Nabi Musa, nabi yang paling banyak di antara para nabi ulul azmi memiliki mukjizat. Dan mukjizatnya tidak masuk akal semua mukjizatnya seperti penyihir. Apa diantaranya? Sebutkan empat mukjizatnya. Nabi Musa. Yang pertama, tongkat yang bisa berubah jadi ular. Yang kedua, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayadha'a min ghairi su. Nabi Musa ketika berjalan bersama istrinya. Siapa istrinya Nabi Musa? <laughs> Umahan gak tahu lagi. Pulang dari sini Kasih tahu anak-anaknya. Namanya Zafura. Namanya Zafura. Zafura. Dalam bahasa latinnya ditulis Zipora. Namanya Zipora. Kalau dalam bahasa Arab Zafura, putri tertua Nabi Shu'aib, itu istrinya Nabi Musa, namanya Zafura. Nah, ketika beliau berjalan membawa istrinya menuju Mesir setelah beliau meminta izin dari mertuanya Nabi Shu'aib untuk mendakwahi Fir'aun dan orang-orang Mesir dan menyelamatkan Bani Israel di tengah jalan beliau lupa menyalakan obor dan tidak punya obor maka gelap gulita apa kata Allah wa adkhil yadaka keluarkan tanganmu wahai Musa eh, masukkan tanganmu ke dalam eh, kantongmu dan keluarkan takhruj bayadha akan mengeluarkan sinar putih seperti kita bawa apa Kalah deh, sinar HP itu kalah nggak ada apa apa Kita punya HP itu punya lampu ya, center. Ini kalah. Ini seperti mirip seperti lampu sorot, Terang. Dari tangan. Nabi Musa cukup begini, itu mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Cahayanya putih bersih dan menerangi apa aja di sekitarnya. Apa nggak kagum tuh orang kayak begitu? Masya Allah. Kemudian yang ketiga apa? Mujizat Nabi Musa selain tongkat yang bisa menjadi ular. Kemudian apalagi tangan yang mengeluarkan cahaya putih. Apalagi mujizat Nabi Musa yang hebat. Apalagi menjadikan sungai Nil sebagai apa? Darah. Bisa kita jadikan sungai jadi darah. Sungai Nil ini panjangnya dari mana ke mana? Dari Mesir sampai seluruh eh, Afrika mengalir sungai Nil ini semua airnya jadi merah oleh Nabi Musa alaihissalam Dan bukan dicelup warna. Ini darah. Yang membuat penduduk Mesir tidak bisa minum. Karena sumber air mereka dari sungai Nil ketika itu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Musa dengan izin Allah sampai Fir'aun mau beriman. Tapi nggak beriman juga. Yang keempat, mujizat Nabi Musa yang lain. Dikirimkan untuk beliau ratusan bahkan mungkin jutaan kodok untuk menyerang ibu kota Mesir. Sehingga tidak ada satu jengkal pun tempat kecuali kodok. Jangan kita kita mau makan, kita mau melangkah nggak bisa. Itu semua untuk membuat Fir'aun jerah. Tidak juga jerah. Yang terakhir dikirimkan jutaan mungkin apa belalang yang mengakan apa saja yang ditemui sehingga rakyat Mesir kelaparan. Itu semua agar mereka beriman. Enggak juga beriman. Nah karenanya Nabi Musa paling banyak disebutkan oleh Allah. Karena paling banyak dan paling hebat tantangannya. Dia menghadapi diktator dan penguasa yang paling hebat di dunia ketika itu yaitu Firaun. Sehingga Allah sebut cerita dan namanya 136 kali di dalam Al-Qur'an dan dia nabi terbanyak yang Allah sebut namanya di dalam Al-Qur'an. Jawaban kenapa tadi? Sekali lagi, kenapa Nabi Musa paling banyak? Karena yang paling berat dan banyak tantangan yang dihadapi. Karena musuhnya siapa? Firaun, diktator yang memiliki segalanya waktu itu. Yang kedua, nabi yang paling banyak disebut oleh Allah, urutan keduanya siapa? Kira-kira. Langsung benar nih kalau kira-kira. Sedikit aja perkirakan. Lihat kesulitan yang dihadapi penyebabnya. Siapa? Nabi Ibrahim, tepat. Karena dia menghadapi diktator yang sama di Babilonia yang sekarang Irak. Di kotanya, negerinya bernama Babilonia, sekarang berubah menjadi Irak. Di situ ada seorang raja di zaman Nabi Ibrahim bernama Nimruz atau Namrud dalam bahasa Arabnya. Namrud atau Nimruz ketika itu merupakan diktator yang sangat berkuasa. Dia seperti Fir'aunnya Nabi Musa, memiliki segalanya. Karena itu Allah menyebut nama Nabi Musa, Nabi Ibrahim dalam Al-Quran gampang. Insya Allah ummahan gak akan hafal. Karena angkanya berbalik 69 kali di dalam Al-Quran. Nabi Musa, eh, Nabi Ibrahim, Allah sebut 69 kali di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian urutan yang ketiga, kira-kira siapa? Kira-kira Nabi siapa? Yang juga kesulitannya berat dari empat ulul azmi ini. Urutannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang paling berat tantangannya. Kemudian yang ketiga siapa kira-kira? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 43 kali di dalam Al-Qur'an karena sabar dan kuatnya Nabi Nuh selama 950 tahun kurang lebih berdakwah hanya beriman 83 orang kepada beliau. Artinya setiap 12 tahun beriman satu orang. Masya Allah. Anak insya Allah kalau setahun ngisi di tempat ini yang ikut dua orang, Begitu masuk uh, tahun berikutnya dua orang lagi. Begitu tiga tahun uh, eh, tiga tahun berikut dua orang lagi. Insya Allah anda akan berkata ke panitia Zubair bin Awam, Afwan nih, Amin Muhammad. Di sini lebih banyak jumlahnya. Ya Allah dua orang suruh Ustaz siapa kayak disuruh yang pekalongan gak usah anda datang. Bayangkan Nabi Nuh 12 tahun beriman satu orang. 12 tahun beriman satu orang. 12 tahun beriman satu orang. Begitu 900 50 tahun jumlah yang masuk dan naik ke kapal hanya 82 atau 83 orang kata Imam Ibnu Katsir. Betapa sabarnya beliau. Karena itu berhak beliau untuk menjadi nabi dan rasul yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. 40 berapa kali? 43 kali Allah sebut dalam Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya dari Nabi Ulul Azmi ada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa disebut oleh Allah tidak kurang dari 25 kali namanya oleh Allah. Ada enggak nama-nama nabi lain yang bukan ulul azmi yang mengalahkan namanya disebut oleh Al-Qur'an? Selain dari yang kita sebutkan ada, ada dua nabi. Mereka disebutkan oleh Allah masing-masing 27 kali kalau tidak salah. Atau satunya 29 kali, satunya 27 kali. Siapa dia? Yang pertama Yusuf. Diceritakan nanti boleh dilihat lagi ya kalau anda salah antara 27 atau 29 kali dalam Al-Quran. Karena kisah hidup Nabi Yusuf begitu begitu kadang-kadang mudah untuk dialami oleh siapa saja. Sehingga untuk jadi pelajaran Allah sebut kisah Nabi Yusuf dalam satu surat dan Allah ulang-ulang namanya dan tidak kurang dari 27 atau 29 kali nama Nabi Yusuf disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang kedua, nabi yang bukan ulil azmi tapi dibanyak disebut oleh Allah. Yang kedua adalah bapaknya manusia. Adam alaihi wassalam. Karena pada kisah beliau begitu banyak pelajaran bagi kita tentang permusuhan iblis laknatullah alaih kepada Nabi Adam dan keturunannya kita sebagai manusia nanti. Karenanya Allah sebut nama beliau banyak dalam Al-Quran. Jumlahnya tidak kurang dari 27 kali. Sehingga kalau kita ditanya ada nggak Nabi dan Rasul yang mereka bukan ulul azmi yang melampaui jumlah dari para nabi ulul azmi. Maka kita katakan ada yaitu dua orang siapa? Nabi Yusuf dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sementara yang terakhir sekarang ummahatnya harus tahu dan wajib tahu. Kalau yang ini, ini sunnah, ini fardu ain kita tahu. Berapa kali jumlah nabi disebut dalam Al-Qur'an? Ayo. Harusnya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi. Nabi harus disebutnya 300 kali. Dua kali lipat lebih banyak dari jumlah Nabi Musa. Tapi kira-kira berapa kali Nabi namanya Muhammad disebut dalam Al-Quran. Sambil nunggu jawaban, anak minum dulu. Sampai ada jawaban. Ya, silakan. Umahat, ada yang tahu? Udah anak kasih. Anak kasih 200. Kalau 200, kita akan benarkan perkataan orientalis dan musuh-musuh Islam yang mengatakan Quran ini karangannya Muhammad karena namanya 200 kali disebut dalam Al-Quran. Dia aja yang ingin tampil, dia aja yang ingin menunjukkan dirinya. Al-Quran ini kepada Nabi, tapi Nabi namanya disebut, anak kasih pasur. Lebih dari tiga kali, kurang dari sepuluh kali namanya disebut. Silahkan pilih aja. Anak kasih tiga kali pilihan, setelahnya udah anak, anak yang nyebut. Ada yang menyebut ummahat. Tujuh kali. Biasa. Sofa marwah uh, tujuh kali. Hari tujuh. Apalagi tujuh. Ya, dan Allah itu ganjil. Suka yang ganjil. Tapi maaf jawaban salah mi Nah yang kedua. Yang mau nyoba nyebut. Lima. Kurang tepat. Berapa Mi? Enam. Pertama tujuh. Lima, enam. Semuanya Kurang tepat. Yang benar tadi yang sebelah pojok Anda dengar bilang empat. Empat kali hanya nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Catat suratnya. Jadi setelah pulang dari sini langsung kita hafal. Yang pertama, di dalam surat Ali Imran ayat 144. Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang nabi rasul utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul utusan Allah. Ali Imran ayat 144. Ini nama nabi pertama kali disebut. Yang kedua, di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab ayat 40. Di mana Allah berfirman, "Maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang dari laki-laki di antara kalian, baik wahai kaum muslimin, tetapi dia adalah seorang rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Ali Imran 144, Al-Ahzab 40. Yang ketiga, Surat Muhammad ayat 2. Surat Muhammad ayat 2. Surat ini dinamakan nama surat Muhammad karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat keduanya. Bunyinya, "Wallazina amanu wa 'amilus salihati wa aminu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim." wa aslah balahum dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman atas apa-apa yang telah kami turunkan kepada Muhammad dan dia adalah kebenaran yang datangnya dari Allah maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan perbaiki segala urusannya jadi orang yang beriman kepada Rasulullah dan ajaran yang dibawanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan dan urusannya. Di surat Muhammad ayat 2 itu ketiga kali nabi disebut. Keempat kali nabi disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al fath Surat al fath Surat al fath Surat Al-Fatah atau Al-Fatah ayat 29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah semua ummahat dan hadirat di sini hafal. Ini ayat yang paling sering kita dengar tentang nama nabi. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah rasul utusan Allah dan orang-orang yang beriman bersamanya mereka begitu sangat lembut kepada orang-orang yang beriman dan begitu keras terhadap orang-orang yang kafir. Nah, ini empat tempat nama Nabi disebut. Anak ulang, siapa yang menyebut tanpa melihat catatan empat nama ini? Yang pertama, Ali Imran ayat 144. Yang kedua, Al-Ahzab ayat 40. Kemudian yang ketiga, Muhammad ayat 2. Dan yang terakhir, surat Al-Fatah ayat 29. Anak ulangi, Al-Fatah 29, Muhammad ayat 2, kemudian Al-Ahzab 40 dan Ali Imran ayat 144. Inilah tempat empat tempat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan 200 kali. Nah ini sudah kita masuk kepada pembahasan selanjutnya sebelum kita masuk kepada pembahasan inti. Ya Allah mukadimahnya belum kelar-kelar Ustaz. Ini terakhir. Mukadimah terakhir. Kita mulai dengan para nabi kan. Nah, yang terakhir sekarang. Ini penting. Apa tujuannya, apa manfaatnya disebut banyak kisah nabi dan rasul dalam Al-Qur'an. Jadi pertanyaannya, kenapa atau apa sebab dan kenapa Allah menyebutkan begitu banyak kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran? Jawabannya ada dua. Jawabannya ada dua. Yang pertama, terdapat di dalam surat penutup, penutup surat Yusuf. Ayat 111. Yaitu ayat 111. 111. Dan itu akhir surat Yusuf. Di mana ketika Allah menutup kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dari mulai awal bercerita tentang Nabi Yusuf sampai terakhir. Kemudian begitu Allah mau tutup surat Yusuf, Allah mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka. Siapa mereka? Para nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ibratun liulil albab. Ibrah, pelajaran, nasihat bagi kita orang-orang yang memiliki akal pikiran agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah para nabi dan rasul. Jadi manfaat pertamanya agar kita bisa mengambil apa? Ibrah. Kita biasakan kita katakan apa? Ibrah. Ibrah dalam bahasa Indonesia pelajaran, nasihat dari kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi tidak mungkin begitu banyak kisah nabi dan rasul disebutkan oleh Allah nggak punya tujuan. Ada tujuannya yang paling utama dan paling inti adalah agar kaum muslimin umat Nabi SAW mengambil ibrah yaitu pelajaran nasihat dari kisah para nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam surat Hud surat yang ke-11 ayat 120 Allah menyebutkan tujuan kedua. Kenapa Allah sebutkan kisah para nabi dan rasul dalam Al-Quran. Tujuannya. Linusabbita bihi fuadak. Untuk memantapkan hati nabi dan hati orang-orang yang beriman bersama beliau. Setiap ada cobaan. Setiap ada tantangan. Setiap ada musibah. Manusia itu punya butuh contoh. Kalau orang lain pernah mengalami seperti dia. Manusia itu butuh hiburan agar dia terhibur dan hatinya mantap. Ada orang yang sebelumnya diuji lebih baik, lebih berat daripada dia. Maka para nabi dan rasul itu contoh manusia yang lebih berat ujiannya daripada kita. Maka ketika kita membaca ujian Allah, Nabi Ibrahim nanti akan menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim dia rela melaksanakan anak dan istrinya di tempat yang tandus. Nabi Ibrahim rela melakukan apa saja untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi misalnya kita sebut yang paling sabar, Nabi siapa? Ayub tidak kurang 14 tahun tidak bisa berdiri dari tempat tidurnya. Berbaring diuji dengan penyakit seperti bisul di seluruh tubuhnya. 14 tahun. Artinya 360 hari, 360 dikalikan 14. Berapa ribu hari beliau harus sabar di tempat tidur. Ketika kita mendapatkan penyakit, kita teringat kisah Nabi siapa? Ayub kita bukan akan mengatakan, Ya Allah, Aku sabar menerima ini ya Allah. Nabi Ayub 14 tahun, aku belum. Setahun aja belum, sebulan aja belum. Baru berapa hari ya Allah. Jadi ini akan memantapkan hati kita untuk istiqamah di atas agama Allah. Untuk bersabar atas semua ujian. Maka karena itu Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 120. Wakulan nakusu nakussu alaika min anba'ir rusul. Dan semua apa yang telah kami kisahkan dan ceritakan kepadamu dari kisah para rasul-rasul. Manusabbita bihi fuadak. Itu semua tujuannya untuk memantapkan hatimu wahai Muhammad, untuk menguatkan hatimu wahai Muhammad agar engkau sabar, agar engkau tegar, agar engkau kokoh, agar engkau kuat dalam menghadapi sebagai berbagai macam cobaan, ujian, rintangan di dalam jalan dakwah dan mempertahankan dan memperjuangkan agamamu. Jadi dua, dua hal inilah tujuan Kenapa Allah menceritakan banyak kisah para nabi dan rasul dalam Al-Quran? Anda ulangi. Siapa yang menyebutkan di antara umahat? Apa tujuan Allah banyak menceritakan kisah para nabi dan rasul? Yang pertama untuk apa? Untuk mi, untuk mengambil pelajaran dan nasihat dari kisah tersebut. Itu tersebut di dalam surat Yusuf ayat Gak usah mikir bu, Yusuf ayat 111. Tiga kali satunya sudah penutup surat Yusuf. Cepat kita hafal. Yang kedua, tujuannya untuk apa? Menguatkan, memantapkan apa? Hati kita di atas uh, istiqamah dan sabar dalam mempertahankan agama Allah, memperjuangkan ketaatan. Kenapa? Karena dengan cerita-cerita mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, para nabi dan rasul yang mulia, kita ini terhibur, hati menjadi kuat, menjadi tabah. Ternyata ada manusia-manusia yang lebih hebat diuji oleh Allah daripada saya daripada anak kan begitu. Nah ini tujuannya. Lalu ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk kepada oh anda lupa. Anda lupa tadi nyebutkan poin yang penting. Poin sebelum anda masuk kepada pembahasan inti. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya Nabi Ibrahim atau khususnya anda kaitkan dulu. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena pembahasan kita dengan mengenai Nabi Ibrahim, maka anda kaitkan Kenapa Nabi Ibrahim beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi pilihan di antara lima nabi ulul azmi. Beliau dipilih menjadi khalilullah, nabi kekasih Allah. Apa penyebabnya? Maka siapapun sekarang di antara kita ingin menjadi hamba Allah yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah, lakukan apa yang seperti dilakukan Nabi Ibrahim. Para ulama menyebutkan Nabi Ibrahim menjadi khalilullah, nabi kekasih Allah Paling tidak karena tiga atau empat sebab. Yang pertama, tolong ditulis biar kita bisa melaksanakan. Biar kita bisa mempraktekkan dan berusaha untuk menjadi orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai, hamba yang dikasihi oleh Allah, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sekuat tenaga kita. Yang pertama, karena Ibrahim adalah selalu menjadi hamba yang al kunut wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala beliau selalu menjadi hamba yang kanit. Kalau perempuan kanita. Ada sebagian orang ngasih anak namanya kalau laki kanit. Kalau laki kanita. Kanita dalam bahasa Arab artinya al-mudawim wal mulazim ala taat rabbih. Orang yang selalu berusaha mentaati perintah Allah dalam semua keadaan. Jadi Nabi Ibrahim orang yang selalu berusaha taat kepada Allah dalam semua keadaan. Apapun kondisinya. Kalau kita kan enggak. Kalau pas enak gimana bu? Sholatnya semangat. Kenapa? Mobil ada, rumah ada, anak sehat, suami enak, bekerja sehat juga. Tapi begitu dikasih coba-cobaan, kadang-kadang kita mangkel sama Allah. Ibadahnya pun malas. Nabi Ibrahim dalam semua kondisi beliau adalah orang yang konit. Apa konit? Selalu taat terhadap perintah Allah. Ini penyebab utama. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 120 21. Eh, 120. 120. Eh, apa kata Allah? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang dianggap sebagai umat. Ibrahim dianggap sebagai umat. Muslimat, akhwat sekalian, renungkan. Anak sekarang ingin masuk kepada hal yang sangat penting dalam akidah. Renungkan. Nabi Ibrahim ketika beliau masih berada di Irak, belum pindah dan bertemu dengan istrinya Sarah di Syam, di Palestina, beliau hanya satu-satunya penduduk bumi yang beriman kepada Allah. Karenanya Allah namakan Nabi Ibrahim ummah. Satu umat Nabi Ibrahim. Satu orang tapi bagikan satu umat. Apa kata salah seorang tabi'in, ulama tafsir, namanya Imam Mujahid? Apa katanya ketika menafsirkan ayat ini? Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah satu umat. Dia bagikan satu umat. Sendiri tapi bagikan satu umat. Kenapa? Kata Mujahid, Summiya alaihi salatu wassalam ummatan, ummatun. Dinamakan Nabi Ibrahim dengan umat oleh Allah. Lintiradihi bil iman fi waktihi. Karena hanya satu-satunya dia orang yang beriman di zaman itu kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim disebut satu umat. Kalau kita kan tidak. Umat Nabi Muhammad jutaan bahkan miliaran umat Islam sekarang disebut umat. Kemudian umat apa lagi? Mungkin puluhan orang. Ini enggak Nabi Ibrahim satu orang. Itu umat. Karena dia hanya dia yang beriman pada Allah waktu itu. Jadi tulis ibu-ibu dan ummahat sekalian, Nabi Ibrahim disebut di dalam surat An-Nahl ayat 120 dengan E, nama umat karena hanya dia sendiri yang beriman kepada Allah ketika itu. Itu kata Imam Mujahid, salah seorang ahli tafsir murid Ibnu Abbas yang perkataannya banyak di dalam kitab-kitab tafsir. Mujahid mengatakan, "Summiya Ibrahimu ummatun dinamakan Nabi Ibrahim oleh Allah satu umat. Sesungguhnya Ibrahim bagikan satu umat. Limfiradihi bil iman fi dzalikal waqt. Karena waktu itu hanya Nabi Ibrahim sendiri seorang saja yang beriman kepada Allah maka dia bagikan satu umat. Ah, anak kaitkan dengan kita sekarang. Para ulama salaf mengatakan anta ummatun wa in kunta wahdak. Engkau itu akan dianggap seperti satu umat oleh Allah kalau engkau mempertahankan kebenaran walaupun engkau sendiri sebagaimana Ibrahim sendiri di Babilonia, di Irak, melawan semua manusia termasuk ayahandanya. Maka dia disebut oleh Allah ummah, satu umat Nabi Ibrahim. Subhanallah. Yang kedua, qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang selalu tunduk dan taat melaksanakan perintah Allah dalam semua keadaan dan kondisi. Hanifan dan beliau orang yang lurus di dalam beragama walam yaku minal musyrikin dan beliau tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab pertama kenapa Nabi Ibrahim menjadi khalilullah atau manusia kekasih Allah karena dia selalu mentaati perintah Allah dalam semua kondisi dan keadaan. Yang kedua, penyebab Allah mencintai dan menyayangi Nabi Ibrahim sehingga Allah memilihnya menjadi kekasih Allah. Li syukrihi bi an'umillahi subhanahu wa taala. Penyebab kedua, karena banyaknya Nabi Ibrahim sering bersyukur atas semua nikmat Allah. Maka ketika seorang hamba banyak bersyukur atas nikmat Allah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Nabi Ibrahim di ayat selanjutnya, surat An-Nahl ayat 121. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ibrahim begitu banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Karenanya Allah pilih Nabi Ibrahim dari hamba-hambanya. Dan Allah berikan dia petunjuk ke jalan yang lurus kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena Nabi Ibrahim qanit, karena Nabi Ibrahim hanif, karena Nabi Ibrahim banyak bersyukur, maka Allah menjadikan dia kekasih. Penyebab ketiga. Itmamu awamirillahi ta'ala. Penyebab ketiga karena beliau tidak hanya melaksanakan perintah Allah semata. Kalau konit melaksanakan perintah Allah dalam sebuah konit. Tapi ini yang ketiga, selalu melaksanakan perintah Allah sampai sempurna. Sampai tuntas. Kita kan enggak. Kita melaksanakan enggak perintah Allah? Melaksanakan. Contohnya sholat. Tapi tuntas sempurna enggak sholat kita? Begitu anak nangis. Assalamualaikum. Yang sudah sudahlah. Alhamdulillah. Enggak sempurna. Enggak tuntas. Nabi Ibrahim selalu melaksanakan perintah Allah konit dan juga menuntaskan dengan sempurna semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah puji Nabi Ibrahim di dalam surat apa? An-Najm ayat 37. Allah berfirman, "Wa Ibrahim allazi waffa." Dan ingatlah kepada Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan dan menuntaskan semua perintah Allah dengan sempurna. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya kita itu di, diharuskan melaksanakan perintah, tetapi bagaimana juga menyempurnakan perintah itu menjadi ya, sempurna. Itu juga hal yang penting di dalam beramal. Yang keempat, anak ulangi lagi. Yang pertama Nabi Ibrahim kenapa dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi khalilullah? Karena kanit, ia selalu berusaha taat dalam semua kondisi dan keadaan. Yang kedua, banyak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga tadi apa? Hah? Selalu berusaha melaksanakan perintah Allah eh, sampai tuntas, menyempurnakan perintah Allah sampai tuntas. Yang keempat, An-Najm ayat 37. Wa Ibrahim alladhi waffa. Dan ceritakanlah tentang Ibrahim yang selalu menyempurnakan dan menuntaskan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat penyebabnya adalah as-sabr. Karena kesabaran beliau. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi eh, secara umum tentang kesabaran para nabi ulul azmi sehingga mereka disebut dengan ulul azmi karena kesabarannya nabi diperintahkan oleh Allah untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Apa kata Allah? Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli maka hendaklah engkau sabar wahai Rasulullah sebagai bagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi dari kalangan rasul para rasul ini termaktub di dalam surat al-ahqaf ayat 35 tadi jadi karena kesabarannya Allah pilih Nabi Ibrahim surat al-ahqaf ayat 35 kemudian yang terakhir karena banyak bertaubat, banyak kembali kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, sering berdoa, sering bertaubat, sering kembali dalam semua kondisi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit ngadu kepada Allah, dikit-dikit doa, dikit-dikit melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dikit-dikit kita mengeluh kepada Allah. Ini sifat yang disukai oleh Allah. Kalau makhluk kita banyak ngeluh lama-lama apa? Sumpah. Kalau manusia kita banyak-banyak minta, kita paling orang yang paling akan dihindari oleh dia. Karena nggak mau ketemu kita. Taruh orang pasti ngadu lagi. Pasti minta lagi. Pasti merepotkan saya lagi. Kalau Allah semakin sering hamba itu mengadu, menangis, berdoa, memohon, meminta, semakin cinta Allah kepada hamba ini. Cuma kita sering jarang lakukan hal seperti ini. Karena itu kalau ada yang lakukan, dia jadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim melakukan itu. Semua kondisi dia kembali kepada Allah. Dia eh, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat 75. Di dalam surat Hud ayat 75 Allah puji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam karena seringnya dia kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah berfirman, "Inna Ibrahima lahalimun awahun munib." inna Ibrahima lahalimun awahun munib. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang sangat santun. Halim artinya orang yang sangat santun, penyantun, penyabar. Sikapnya selalu santun dan selalu sabar, tidak pernah kasar dan tidak pernah marah. Itu orang yang halim. Yang kedua, Allah Allah. Orang yang sering mengatakan Allah. Dulu orang Arab mengatakan Allahun Allah. Bahasa Indonesianya, aduh, aduh, aduh. Bukan kesakitan Nabi Ibrahim. Tetapi Allah ini kalimat yang sering dikatakan oleh Nabi Ibrahim karena Allah takut untuk mengazab kaumnya. Sehingga beliau sering mengatakan Allahun Allah, ya Allah aduh, ya Allah aduh, ya Allah, jangan ya Allah, jangan siksa umatku, jangan azab kaumku. Saking penyayangnya Nabi Ibrahim. Allah orang yang banyak mengeluh agar Allah tidak mengazab kaumnya. Allah orang yang cinta dan penyayang kepada keluarganya. Allah orang yang memiliki rasa kasihan dan belas kasih kepada orang lain dan ini yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Maka kalau ada seorang ayah punya sifat Allah, kalau ada seorang guru punya sifat Allah, dia akan menjadi guru yang terbaik, dia akan menjadi bapak yang terbaik bagi anak-anak. Sangat penyayang. Allah pakai H, H. Dari kata-kata Allah ini, bahasa kita nih, kalimat aduh. Orang yang suka mengaduh, aduh, aduh, aduh. Hamzah, wa'u alif, ha, awahun. Terakhirnya ha. Allahun. Bukan ha ya. Ha. Allah artinya orang yang sering. Aduh. Ah. Kemudian terakhir Allah sifatkan Nabi Ibrahim di ayat ini munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim orang yang sangat santun, penyabar. Allah banyak dia mengasihi orang lain, penyayang. Yang terakhir munib banyak kembali dan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kembali, banyak bertaubat, banyak beristighfar dan banyak berdoa kepada Allah. Itu semua yang terdapat dalam kalimat munib. Secara harfiah munib artinya orang yang selalu kembali kepada Allah, meminta ampun, memohon ampun, memohon sesuatu, berdoa kepada Allah. Itu disebut orangnya dengan munib pakai ba. Munib. Ya. Yeah. Nah, dengan sifat-sifat yang kita sebutkan inilah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menjadi nabi kekasih Allah. Iya. Ini waktu tinggal 45 menit. Anda masuk kepada pembahasan yang inti. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal penting yang perlu kita teladani dari Nabi Ibrahim. Ditulis. Ada dua hal penting yang penting dan perlu untuk kita ambil sebagai pelajaran dan nasihat dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Yang pertama. Dan anak akan kedepankan yang pertama ini. Bahwasannya perintah Allah di atas segalanya. Perintah Allah itu di atas segalanya. Di atas kepentingan keluarga, di atas kepentingan istri, di atas kepentingan anak, di atas kepentingan suami, di atas kepentingan segala-galanya. Perintah Allah itu nomor satu bagi Nabi Ibrahim. Maka barang siapa yang mampu melakukan ini, dia akan mendapat predikat apa? Imam, pemimpin manusia. Nabi Ibrahim mendapat predikat imam, pemimpin manusia karena beliau selalu menyempurnakan perintah Allah dan mengedepankan perintah Allah, mengutamakan perintah Allah di atas segalanya. Bahkan di atas istrinya, anaknya, keluarganya, dan manusia seluruhnya. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabi kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya, keteguhan beliau di dalam mempertahankan agamanya, keteguhan beliau di dalam mempertahankan agamanya dan kelemah lembutan dan kelemah lembutan serta sifat santun yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan dan menyiarkan agamanya. Nah, ini dua hal. Sebagian manusia anda mulai dari pertama, Anda singgung sedikit saja. Yang pertama, sebagian manusia, ummahat dan akhwat sekalian, itu memiliki keteguhan dan istiqamah dalam mempertahankan agamanya. Dia bisa istiqamah di saat mayoritas masyarakatnya, banyak masyarakatnya menguji istiqamahnya, tidak mendukung istiqomahnya. Dia tetap dengan pakaiannya, pakaian yang menutup auratnya, walaupun dihina oleh rekan kerjanya, dicaci maki oleh keluarganya, dia tetap bisa istiqomah. Tapi kadang-kadang nggak bisa yang kedua. Nggak bisa dia menyampaikan agama dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ini yang jarang dilakukan oleh orang. Keteguhan iman, keteguhan istiqomah, tetapi disertai oleh santunnya penyampaian di dalam mengajarkan orang. Ini dua hal yang sangat susah untuk dilakukan. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan itu yang harus kita teladani. Orang boleh tegas terhadap dirinya, saya harus begini, tapi dia tetap harus santun dalam menyampaikan agama ini kepada orang. Dia harus baik di dalam menyampaikan agama dan keyakinannya kepada siapapun. Dia tidak boleh kasar, tidak boleh memaksa, apalagi menghujat orang lain ketika dia mengajarkan agama ini kepada mereka. Ini cara yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Bayangkan jamaah. Apa pendapat kita kalau ada orang ngunci kita di, pintu di dalam Kira-kira apa yang kita doakan kepada orang ini? Dan ternyata orang ini misalnya orang tua kita. Abi kita atau umi kita, bapak kita atau ibu kita yang melakukan ini. Kira-kira kita kalau suruh maaf, loncat diselamatkan oleh orang. Api sudah nyala, rumah sebagian sudah roboh. Kita diselamatkan orang. Kita-kita kalau ketemu apa yang kita lakukan? Bisa kita ngangkat. Rabbi ghafirli wali wali daya, Bisa. Lihat Nabi Ibrahim. Kenapa anak tekankan ini? Anak singgung sedikit aja, karena panjang kisahnya, tapi anak potong saja. Ketika seluruh masyarakat Babilonia, kalau kita dengar kata-kata Babilonia di dalam kitab tafsir, kitab sejarah, sekarang tempat yang berubah menjadi Irak. Irak itu dulu namanya apa? Babilonia atau Babil. Negeri Babil atau Babilonia, Irak sekarang. Ketika penduduk Irak dan Nabi Ibrahim berasal dari sebuah kota di Irak, di Babilonia, bernama Ur. Saya ulangi, anda ulangi. Nama kota desa asal Nabi Ibrahim itu double R, Ur. Nama desanya kota Nabi Ibrahim di Babilonia Irak, Ur. Nah, penduduk Ur dan raja mereka yang bernama Namrud kemudian membakar Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka, maka ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang telah menghancurkan patung-patung ini? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Umahat sekalian, Umahat sudah tahu semua. Apa kata Nabi Ibrahim? Fas'al kabirum hadha. Disisakan di antara ratusan patung di tempat peribadatan mereka, disisakan satu patung yang paling besar. Itu yang dikalungkan kampak yang digunakan untuk dihancurkan. Kata Nabi Ibrahim, Is'al kabiruhum hada. Ya tolong jangan tanya saya, oh, saya. Itu loh yang ngalungkan kampak tuh, yang paling besar tanya dia. Kata mereka, engkau sudah tahu, dia tidak bisa berbicara. <laughs> Kata Nabi Ibrahim sambil tertawa, "Falimadza ta'budun?" Kalau kalian sudah tahu nggak bisa berbicara, kenapa kalian sembah? Disinilah mereka satu kota terdiam membisu melihat hal itu. Raja mereka Namrud mengatakan, "Ahrikuhu Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Sekarang bakar orang ini. Tolong dan belalah Tuhan-Tuhan kalian. Kalau kalian memang mau melakukan hal itu. Maka seluruh penduduk kota Ur atau Babilonia. Pertanyaan anak. Pekalongan ini berapa kira-kira penduduknya? Hitungan kasar berapa? Anak bukan pingin sensus, bukan. Kira-kira aja. Gak apa-apa umahat berapa kira-kira? Kira-kira aja. Bukan itu tujuan anak. Anak pingin tujuan yang lain ya, Ada hal yang lain. Yang anak pingin umahat dan uh, hadirat di sini berimajinasi. Betapa hebatnya kesabaran Nabi Ibrahim. Berapa penduduk Pekalongan? Anggap dua juta. Bayangkan kalau dua juta manusia itu semua cari kayu bakar. Satu bawa satu kayu bakar. Kalau dikumpulkan dua juta kayu bakar semana tingginya? Wah, enggak sam, lebih mungkin semasjid ini lebih. Dua juta manusia. Dua juta manusia cari satu kayu bakar, ditaruh. Ini satu kota, Ur dan Babilonia, semua orang cari kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Sehingga kata Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lain, mereka tidaklah melemparkan Nabi Ibrahim begini, karena nggak bisa. Saking tinggi dan besarnya kobaran api. Nabi Ibrahim diletakkan di sebuah rumah. Begitu api ini menyala, mereka menyeret Nabi Ibrahim dan melemparkan Nabi Ibrahim ke api dengan menggunakan alat yang disebut manjanik. Manjanik ini alat pelontar zaman dahulu. Kayak ketapel raksasa. Nabi Ibrahim diikat dan ibu-ibu tahu siapa yang mengikat ayahnya Azal, orang yang paling keras mengikat Nabi Ibrahim di ketapel untuk dibakar. Kalau kita apa? Ingat, ha? aku ini anakmu. Dan mulai hari ini putus hubungan anak dan bapak, begitu ya? Pasti. Karena kita bukan para nabi. Karena itu kita disuruh mencontoh para nabi. Lihat bagaimana baktinya mereka, akhlak mereka, baiknya mereka, kesabaran mereka. Beliau tenang diikat oleh seluruh masyarakatnya. Bakar, Bakar Ibrahim, bakar Ibrahim. Satu kota berteriak. Beliau tenang. Datang malaikat Jibril dalam satu riwayat. Bertanya, walaupun riwayatnya dilaibkan oleh sebagian para ulama. Ketika malaikat Jibril datang di saat beliau akan dilontarkan. Malaikat ber, ber, Jibril bertanya, bayangkan malaikat paling mulia. Yang kalau ditiup itu api pasti padam. Sebesar, setinggi, sampai Imam Ibn Katsir mengatakan wa inna min syiddati lahibiha hatta law tara ta'irun min fawqiha la saqatat saking tingginya kobaran api dan luapan apinya sampai kalau ada burung yang lewat di atas terbang pasti jatuh sakit tingginya kobaran api itu api untuk membakar Nabi Ibrahim maka begitu mau melayang Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril ini pelajaran penting dari akidah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita pantas beliau jadi khalilullah apa kata malaikat Jibril? Ya Ibrahim, ala kafiyah hajah? Engkau punya hajat sesuatu? Punya bantuan, butuh bantuan sesuatu dariku. Malaikat Jibril nawarkan bantuan. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika ya Jibril, fala amma ilallah fana'am. Kalau kepadamu aku nggak butuh. Tapi aku butuh bantuan Allah sekarang. Allahu Akbar. Malaikat Jibril nawarkan bantuan ditolak. Kalau kita sekarang belakangan dulu minta sama Allah. Sudah kapan kepentok baru Allah. Sudah ke ini, sudah ke dokter, sudah ke orang pintar, sudah ke dukun, sudah ke semua, sudah ke pohon, sudah ke kubur. Baru oh iya, disuruh untuk banyak sholat duha dan mohon. Sholat malam baru. Kenapa nggak awal sholat malam aja? Sebulan penuh sholat malam minta agar penyakit diangkat oleh Allah, agar ini dan itu di, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim menolak permintaan malaikat Jibril dan beliau mengatakan aku hanya butuh pertolongan Allah. Begitu dilontarkan beliau di saat melayang sedikit ke api keluarlah kalimat sakti yang tidak ada seorang muslim pun mengucapkan kalimat ini di saat dia takut. Di saat menghadapi hal yang lebih besar dan lebih hebat daripada dirinya. Kecuali Allah akan tenangkan jiwanya. Dan Allah insya Allah akan hilangkan uh, uh, ketakutannya. Kalau dia katakan ini dengan yakin. Kalimat yang pendek dan wajib untuk kita amalkan. Kalau kita takut sesuatu, kita takut apa saja. Bagi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, apa saja. Kita katakan doa yang dikatakan oleh dua Nabi mulia. Yaitu Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api. Dan Nabi Muhammad ketika mendengar pasukan Quraisy menyerang kembali kota Madinah setelah kekalahan beliau di perang Uhud. Begitu mendengar berita ini, dua nabi ini mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau sendiri hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah. Allah sebaik-baik pembela dan penjaga. Kalimat ini sakti, pendek tapi sakti luar biasa. Tidak ada seorang muslim meyakini makna kalimat ini kecuali Allah akan hilangkan rasa takut. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka rutinkanlah kita mengatakan ini ketika kita merasa takut apa dengan apapun. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Bagiku Allah, Allah sebaik-baik pembela dan penjaga. Maka ketika terbang Nabi Ibrahim, datang perintah Allah, kulna ya naru kuni bardan. Kami katakan kepada api, dan wahai api, jadilah engkau dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Dan keselamatan bagi Nabi Allah, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Begitu ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyentuh api, tiba-tiba api ini menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Para ulama tafsir mengatakan, kalau Allah mencukupkan firman-Nya sampai kuni bardan saja, wahai api jadilah dingin saja, maka Ibrahim itu seperti orang dieng. 0, sekian derajat di luar membeku. Maka Nabi Ibrahim kata siapa? Para ulama tafsir akan gemetar, menggigil kedinginan di dalam api. Dan bisa jadi api itu justru membunuh Nabi Ibrahim karena dinginnya, bukan karena panasnya. Tapi datang setelah itu kalimat wasalaman ala Ibrahim dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Kata ulama tafsir, fala yahtarik min Ibrahim syai' sya'ratan min sya'rihi. Maka tidak ada satu rambut pun yang terbakar dari rambut Ibrahim, apalagi yang lainnya. Dan lihat ibu dan akhwat mulaikan Allah. Begitu diselamatkan oleh Allah, apa yang beliau katakan? Beliau menoleh kepada ayahnya dari kejauhan. Yang ayah yang membakarnya, apalagi pada kaumnya, kepada ayah yang mengikat. Apa kata Nabi Ibrahim? La astaghfiranna lak. Demi Allah wahai ayahku, aku akan selalu memintakan ampun kepada Allah untukmu. Allahu akbar. Orang tua membakar anaknya, anaknya tetap mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Pertanyaan anak, sekarang ada nggak orang tua yang lebih jahat daripada Azar ayahnya Nabi Ibrahim? Tapi hati anak-anak kita kadang-kadang tidak seperti itu. Nah ini. Mungkin sampai sini Ummahat dan akhwat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir melewati jam setengah 12. belas. Eh, kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah kalau ada hal-hal yang uh, perlu kita bahas, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Anda belum selesai, ini baru Anda bahas tentang pelajaran pertama. Apa pelajaran pertama tadi? Pelajaran kedua nih, Anda ulas lebih dahulu. Apa tadi pelajaran kedua yang perlu kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim? Bahwasannya beliau adalah orang yang sangat kuat memegang teguh, memegang agamanya dan sangat santun dalam menyampaikan ajaran agamanya dan beliau orang yang sangat penyayang. Adapun yang kedua, yang per, yang pertama bahwasanya beliau adalah orang yang selalu mengutamakan perintah Allah di atas segalanya. Insya Allah kita akan sampaikan secara panjang dan lebar insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah akan ada pertemuan bagian kedua meneladani kisah dari Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim di bagian kedua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan menjadi manfaat dan motivasi bagi kita semua ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dari tujuan pembahasan ini adalah kita ingat salah satu dari rukun Islam, uh, rukun iman adalah beriman kepada para rasul dan insyaallah ini cara kita salah satunya untuk menguatkan iman kita kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Nabi Ibrahim أقول قولي هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته